Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan memulai risalah dengan basmalah minimalnya kita mendapatkan tiga faidah tiga manfaat demikian pula aktivitas-aktivitas yang lain manfaat yang pertama iqtidaan bi kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim dimulai dengan basmalah. Walaupun membacanya dimulai dengan isti'adzah. Tapi secara tertulis jazakumullah khair. Dimulai dengan basmalah. Demikian pula sunnah para nabi Nabi Sulaiman alaihi salam menulis surat sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml pada ucapan Ratu Saba, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Surat ini asalnya dari Sulaiman dan dia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat-surat beliau juga dimulai dengan basmalah. Seperti surat beliau kepada Herakl, penguasa Romawi. Demikian pula perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun orang-orang musyrik menolak, mereka menolak nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim akhirnya diganti jadi Bismikallahumma walaupun maknanya sama. Jadi ini yang pertama. Meneladani Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sunnah para nabi terdahulu. Yang kedua, isti'anatan billahi azza wa jalla. Memulai aktivitas dengan basmalah adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna bismillah. Para ulama menyebutkan huruf ba adalah baul isti'anah. Ba untuk meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga makna bismillah astainu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hakikat bismillah. Pentingnya kita mengucapkannya karena kita selalu butuh pertolongan Allah. Akan sempurna urusan kita apabila diberikan pertolongan oleh Allah. Dan kita tidak akan pernah lepas sedikit pun dari kebutuhan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam beribadah kepadanya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah tabarrukan. Bismillah Untuk mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang keberkahannya paling banyak. Keberkahannya yang sangat melimpah yaitu pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Di dalam nama-nama Allah ada keberkahan apabila kita mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkan nama-nama Allah? Yang pertama, pelajari makna dan kandungannya. Pelajari makna dan kandungannya. Yang kedua, gunakan dalam doa. Gunakan dalam doa kita. Yang ketiga, amalkan makna dan konsekuensinya. Contohnya, nama Allah As-Sami'ul Basir. As-Sami' dan Al-Basir. Ini dua nama Allah. Yang maha mendengar dan maha melihat. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Mengamalkan konsekuensinya? maka hendaklah kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita bahwa Allah senantiasa mendengarkan ucapan kita sehingga kita berhati-hati di dalam berbicara bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan sehingga hati-hati di dalam melakukan tindakan kita Inilah yang dimaksud mengamalkan nama-nama Allah. Pahami makna dan kandungannya, yakini kebenarannya, gunakan dalam doa dan amalkan dalam hidup kita. Amalkan konsekuensi dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan di sini di dalam basmalah terdapat tiga nama Allah. Yang pertama, nama Allah itu sendiri. Lafzul jalalah. Maknanya adalah Al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Allah artinya yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya dzur rahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Dan Ar-Rahim artinya adalah dzur rahmatil wasilah. Pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Jemaah sekalian, di dalam kalimat bismillah demikian pula jika dilanjutkan sampai selesai Ar-Rahmanir Rahim terdapat padanya penetapan tiga macam tauhid. Kalau ada yang bertanya, dari mana kita memperoleh pembagian tiga macam tauhid? Jawabannya adalah dari istiqra'un nusus penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah, seluruhnya, tanpa pengecualian. Maka kita akan dapatkan tauhid itu terbagi tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid tidak keluar dari tiga macam tauhid ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Melainkan berdasarkan seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang Tauhid. Bahkan, di dalam kalimat Bismillah sudah terdapat tiga macam Tauhid. Dalam kalimat Bismillah saja, belum, di, di belum dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Pertama Tauhid Rububiyah dari kalimat bismillah kita bisa memetik pelajaran penetapan tauhid rububiyah. Dari sisi mana? Dari sisi kita mengimani Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tidaklah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali Sang Pencipta, penguasa dan pengatur alam ini. Hanya dialah yang bisa menciptakan pertolongan bagi kita, rezeki bagi kita, atau kemanfaatan, ataupun menghilangkan kemudaratan, maka kita minta tolong kepadanya. Hanya dia yang menguasainya, hanya dia yang mengaturnya. Itulah sebabnya kita mengucapkan bismillah untuk minta pertolongan kepadanya. Kita tidak menyebut nama selainnya, kita tidak minta pertolongan kepada selainnya. Dan di dalam surat Al-Fatihah juga ditegaskan, "Wa iyyaka nasta'in" dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Persis seperti makna bismillah. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Maka di situ ada penetapan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, penetapan tauhid uluhiyah. Dari sisi mana penetapan tauhid uluhiyah? Dari dua sisi. Yang pertama, konsekuensi rububiyah. Kalau kita sudah imani Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah, makanya kita minta tolong kepadanya karena hanya Dia yang punya sifat rububiyah, yang tidak punya sifat rububiyah nggak mungkin bisa menolong kita. Maka kalau begitu konsekuensinya hendaklah kita imani hanya Dia yang patut disembah. Bagaimana mungkin kita menyembah makhluk yang sama saja dengan kita, nggak bisa menolong kita bahkan nggak bisa menolong dirinya sendiri. Hanya Allah yang menolong kita, maka sudah sepatutnya hanya Dia yang kita sembah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua dari nama Allah itu sendiri. Sudah dipahami dari nama Allah, al-ma'bud hubban wa ta'ziman, maka hanya Dia saja yang patut disembah. Jadi di dalam basmalah, di dalam bismillah saja ada dua sisi penetapan tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga penetapan tauhid asma wa sifat. Di dalam bismillah Allah kabarkan kepada kita dia memiliki nama Allah. Nama yang paling agung. Maka kita pun paham hanya Allah yang berhak menetapkan nama baginya. Dan di dalamnya terkandung sifat al-uluhiyah yang sepatutnya disembah. Iya. Yeah. Belum lagi kita lanjutkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah kabarkan kepada kita tiga nama. Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kita pun paham. Hanya Allah yang boleh menetapkan nama baginya. Ini yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Kita imani setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya baik di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak kita serupakan dengan sifat-sifat makhluk. Jadi jelas di dalam kalimat Bismillah saja terdapat penetapan tiga macam tauhid. Kalau kita lanjutkan dengan ar rahman ar Rahim, lebih jelas lagi penetapan tauhidul asma wa sifat. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Di dalam nama Allah terkandung sifat uluhiyah. Di dalam nama Ar-Rahman terkandung sifat rahmat. Di dalam nama Ar-Rahim juga terkandung sifat rahmat. Kalau begitu apa perbedaannya? Rahmat di dalam Ar-Rahman dan rahmat di dalam Ar-Rahim perbedaannya adalah rahmat di dalam Ar-Rahman itu adalah sifat zatiyah yaitu sifat rahmat yang melekat pada diri Allah tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan rahmat pada Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Allah merahmati hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Sifat yang terkait dengan kehendak. Kalau Allah menghendaki, Allah melakukannya. Kalau tidak, maka Allah tidak melakukannya. Ya. Yeah. Jadi, masya Allah, kalimat yang singkat ini terdiri dari tiga nama Allah yang penuh dengan keberkahan. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha memulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah agar kita mendapatkan pertolongan dan keberkahan. Sebagai penutup, di antara hadis yang menunjukkan keberkahan basmalah atau ucapan bismillah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia yang bernama Usamah radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik hewan tunggangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hewan itu tergelincir di perjalanan. Lalu sahabat ini mengatakan ta'isa syaitan, celakalah setan. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menegur beliau. Nabi Wasallam bersabda kepadanya, La ta'isa syaitan, fa innaka law qulta dzalik ta'azam hatta yakuna mithla al-bait Jangan kamu mengatakan celaka setan. Karena kalau kamu mengatakan demikian, setan itu akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Lalu dia mengatakan, dengan kekuatanku. Jadi dia makin sombong. Walakin kul bismillah. Akan tetapi ucapkanlah bismillah. Fa inna kalau qulta dzalik tasagar hatta yakuna misla zubab. Karena kalau kamu mengatakan bismillah, setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, Hada min ta'thiri barakati bismillah. Ini adalah pengaruh keberkahannya bismillah. Apa berkahnya di sini? Mengalahkan setan. Subhanallah, dengan menyebut nama Allah maka syaitan akan terkalahkan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi sama' wa samiul alim bahkan tidak ada bahaya apapun di langit dan bumi dengan nama Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Ini mukaddimah kitab Al-Qawaid Al-Arba ringkas penjelasan tentang basmalah. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.